Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap hadis yang ke-19, na'am barakallahu fikum, maka seperti biasanya diulangi kembali hadis yang ke-18. Na'am, disetorkan kembali biar semakin kuat dan mutqin hafalannya. Tafadhol. الشخصية الحسنة سلفها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح نعم تفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق مثل ما كنت اتي السيد حسنا تصحى وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن في بعض النسخ حديث حسن صحيح أيوة، نعم تفضل وابي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حيثما الناس بكل نعم تفضل عن ابي بكر بن جناده وعن ابي الرحمن بن ابي جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتي الناس بترك الحسن أو الترمذي وقال حديث نعم، الحسن ومن بعدك صحيح من مثلا صحيحا نعم أحسن تفضل نعم تفضل نعم تفضل Tafadhal. Naam. Tafadhal. Fadhal. Ewa fikum. Sekarang kita akan memasuki hadis yang ke-19 atau antum juga mustaran? Eh? اب تفضل اوه انت حفظ ايوه نعم قال Nawawi rahimahullah رحمه الله تعالى الحديث التاسع عشر hadis yang ke-19 hadis yang ke-19 ini adalah hadisnya Abdul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah an Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma Qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Dahulu aku di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan besar beliau diboncengkan. Istilahnya kita kalau diboncengkan itu berarti orangnya di belakangnya. Nah, faqala kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya gulam inni uallimuka kalimatin. Wahai seorang anak, sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat beberapa kata yang mengandung faedah di dalamnya. Pertama, ihfadillah yahfadka. Jagalah agama Allah, niscaya Allah taala akan menjagamu. Di sini ihfadillah nanti akan ada penjelasan disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, maksudnya ihfad dinallah. Agama Allah yang diperintahkan untuk kita menjaganya. Paham ya? Bukan jagalah Allah, jagalah agama Allah. Apa maksudnya ya? Jagalah agama Allah. Yahfadka. Niscaya Allah Ta'ala akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah agama Allah. Niscaya engkau akan menjumpainya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau minta-mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Wa'lam dan ketahuilah annal ummata law istama'at 'ala an yanfa'uka bisyai'in ketahuilah bahwasanya umat ini kalau seandainya mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu lam yanfa'uka niscaya mereka tidak akan mampu niscaya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu illa kecuali bi syai'in qad Kecuali dengan sesuatu yang Allah Taala telah takdirkan untukmu. Apa maksudnya ya? Jadi walaupun mereka berkumpul bersatu padu ingin memberikan manfaat untuk kita, tapi kalau Allah Taala enggak takdirkan enggak bisa gitu istilahnya. Paham ya? Kecuali dengan sesuatu yang sedikit yang Allah Taala takdirkan nam untuk kita. Sebaliknya walau istama'u 'ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu 'alaik dan kalau seandainya mereka berkumpul bersatu padu untuk membahayakan engkau dengan sesuatu perkara atau suatu perkara niscaya mereka tidak akan mampu membahayakan dirimu kecuali dengan sesuatu yang Allah telah takdirkan menimpa dan mengenai dirimu. Apa maksudnya ya? Jadi walaupun mereka banyak orang, ribuan pasukannya, tapi kalau Allah Taala tidak menakdirkan menimpa diri kita nggak akan bisa. Paham ya? Memberikan bahaya, petaka nggak akan bisa. Karena apa? Karena takdir Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Sirullah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun. Semua perkara yang Allah Taala kehendaki pasti akan terjadi dan semua perkara yang Allah Taala tidak kehendaki tidak akan terjadi. Naam, kita lihat rufi'atil aqlam, pena-pena pencatat semua kegiatan, semua perbuatan sudah diangkat. Wajafatis suhuf dan lembaran-lembaran telah mengering. Paham ya? Karena Allah Taala pertama kali menciptakan kolam itu pena, Allah Taala menyatakan disebutkan dalam hadis yang sahih hadis Al-Bara bin Samad radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan awalu ma khalaqallahul kolam faqala lahu uktub. Pertama kali Allah Taala menciptakan pena, Allah Taala mengatakan berkata kepada pena tersebut uktub, tulislah Kemudian pena tadi berkata, "Wa aktub, apa yang harus aku tulis?" "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulislah semua perkara yang akan terjadi sampai hari kiamat. Pena tersebut mulailah menulis. Paham ya? Jadi pena termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mengenai besarnya dan panjangnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan pena termasuk makhluk-makhluk yang apa? yang kekal tidak akan pernah sirna dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahihun. Al-Imam At-Tirmizi siapa namanya dan siapa kunyahnya? Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi. Ahsan. Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi, sahibus sunan rahimahullah. Wa qala haditsun hasanun sahih. Sudah dijelaskan sebelumnya imma beliau meriwayatkan dari dua jalur, jalur satunya hasan, jalur satunya apa? sahih atau dengan makna yang lain apa? haditsun hasanun li dzatihi sahihun li Maafkan Mahfum insyaallah? Naam. Kita berikutnya. Wa fi riwayatin ghairi Tirmizi dan di dalam riwayat yang lain selain riwayat Tirmizi, ihfadillah tajidhu amanak Jagalah agama Allah, niscaya engkau akan menjumpainya di hadapanmu. Ta'arraf ila Allah raha ya'rifka fi syiddah. Ini penting sekali ini. Kenalilah Allah, ingatlah kepada Allah. Zikirlah kepada Allah raha ketika kalian dalam keadaan lapang. Jadi ketika kita dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, ingat kepada Allah taala. Jangan ingatnya ketika susah saja. Itu penting sekali ya. Ya'rifka bi syiddah. Niscaya Allah taala akan mengenalmu, akan mengetahuimu ketika dalam keadaan genting. Ini pentingnya. Jadi dalam keadaan kita senang, diberikan kenikmatan, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika kita susah, Allah taala itu apa? Ingat dan juga senantiasa mengenali diri kita. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Al jazau min jinsil amal. Balasan tergantung dengan apa? Jenis amalannya. Kalau seorang hamba ingat kepada Allah taala di waktu-waktu luang, waktu-waktu senang. insya Allah biidznillah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya di waktu genting, susah ataupun sedih. Nah, seperti itu. Wa'lam dan ketahuilah annama akhta'aka lam yakun masya Allah Takdir Allah Subhanahu wa taala, rahasia Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diprediksikan oleh manusia. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan sampai antum tertipu dengan Anak pernah diperdengarkan salah satu seorang dai mengatakan bahwa takdir itu pilihan manusia. Takdir pilihan manusia. Keliru nggak kira-kira? Keliru. Bagaimana bisa takdir pilihan manusia? Takdir itu ketetapan Allah Taala, rahasia Allah Taala. Manusia gak ada pilihan. Setelah takdirkan mau tidak mau pasrah. Paham ya? Kecuali kalau seandainya dia dalam keadaan belum ditakdirkan, ada dua pilihan, milih dia. Tapi kalau takdir dikatakan pilihan manusia kurang tepat. Maksudnya ya, Nah, karena manusia takdirkan dulu. Antum sekarang duduk di sini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Antum duduk di majelis ilmu ditakdirkan Allah taala atau tidak? Ditakdirkan enggak? Ditakdirkan. Paham ya? Setelah itu kita baru tahu. Tapi kalau sebelum takdirkan kita enggak tahu. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Karena manusia itu nah memang memiliki pilihan, cuman jangan sampai digabungkan kemudian takdir itu pilihan manusia. Karena terkadang kita milih berangkat ternyata enggak jadi berangkat. Karena takdirnya enggak berangkat gitu ya, paham ya? Jadi jangan sampai keliru dalam mengungkapkan Allahu musta'an. Yang sahih takdir adalah sirrullah jalla wa ala. Takdir itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang mau berangkat kerja, ban motornya sudah di pompaan misalkan, bensin sudah isi, dia mau berangkat pulang lagi, enggak jadi berangkat kerja. Takdir Allah taala. Paham ya? Jadi enggak bisa dikatakan takdir itu pilihan manusia. Nah, barakallahu fikum. Cuman manusia diberikan apa? Diberikan pilihan. Kalau ditakdirkan dalam keadaan dia sakit, maka bersabar. Ditakdirkan dalam keadaan dia senang, bahagia, nikmat melimpah, bersyukur. Caranya gitu. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat berikutnya. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun yusibak ketahuilah bahwasanya seluruh perkara yang terluputkan nah pada dirimu niscaya tidak akan menimpamu. Yang terluputkan tidak akan pernah menimpa kita. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa ma asabaka lam yakun liyukhthi'ak Dan semua perkara yang menimpa dirimu tidak akan pernah bisa terluputkan darimu. Maksudnya bagaimana? Allah Taala takdirkan kita sakit, sakit atau tidak? Sakit, nggak bisa kita anak nggak mau sakit, anak nggak mau sakit misalkan. Posisi sakit sudah datang. Paham ya? Nggak bisa lagi kita menolak. Kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama mengenai ada yang bisa menolak takdir, bukan menolak ya. Sebenarnya cuma memindahkan. Itu adalah doa-doa. Antum sekarang ketika sakit takdir Allah atau bukan? Takdir Allah. Antum berdoa, "Ya Allah, Allah masyfini. Ya Allah, sembuhkanlah aku." Ternyata antum sembuh. Nah, sembuh. Nah, antum sembuh ini takdir juga. Jangan sampai lupa. Ketika antum sakit takdir Allah, kemudian antum berdoa tadi kok sembuh. Nah, kesembuhan ini takdir Allah taala juga. Apa maksudnya ya? Semuanya sudah tercatat dalam Lauhul mahfud Antum sakit, berdoa sampai kemudian sembuh. Itu semua sudah tertata dalam Lauhul mahfud Jangan sampai keliru ya. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Jadi nggak akan bisa ya seseorang misalkan eh, sudah datang sakit kemudian anak nggak mau sakit misalkan. Posisi dia sudah sakit enggak bisa. Nah, dia bisanya berdoa, meminta kepada Allah taala agar disembuhkan. Mahfum? Ewa. Wa'lam anna nasra ma'as sabr dan ketahuilah bahwasanya pertolongan itu bersama kesabaran. Karena kalau kita bersabar, insya Allah pertolongan itu dekat. Pertolongan Allah Taala berikan kepada orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Taala bersama orang-orang yang sabar. Nah barakallahu fikum ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kunci keberuntungan di antaranya adalah kesabaran. Nah, kemudian sabar adalah merupakan sifat orang-orang yang Beruntung sifat orang yang beriman, sifat orang yang tidak merugi. Wal 'asr, innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Jadi sabar itu penting sekali. Karena sabar pahit enggak rasanya? Pahit rasanya, namun di akhir daripada kesabaran lebih manis daripada madu. Sebutkan pantunnya. Nam as-sabru kasmihi murrun madzaqatuhu lakin awaqimu ahla minal asali. Artinya apa? Kesabaran itu sebagaimana namanya pahit. Paham ya? Nah, karena terkenal di negara Arab sana ya barakallahu fikum itu ada semacam tumbuhan sabar untuk obat ya. Rasanya pahit. Paham ya? Tapi setelah obat itu diminum dengan seizin Allah taala ahla minal asali. Lebih manis daripada madu. Karena kalau orang dah sehat, paham ya? Nah, barakallahu fikum walaupun makanan di depannya itu enggak enak, rasanya enak. Pertanyaan enggak? Tapi kalau antum sakit, walaupun depannya itu kentaki, kemudian nam fried chicken misalkan atau semisalnya rasanya enak enggak rasanya kalau antum sakit? Enggak enak, itu bedanya. Ahla minal asali. Pahit dulu obat tadi minum, setelah itu Allah takdirkan sembuh, rasanya lebih manis daripada madu. Oleh karena itu, anda saksikan orang-orang kalau sakit, itu makanan seenak apapun di hadapannya dia malas mau makan. Karena nggak enak rasanya. Tapi kalau orang sehat walaupun di depannya cuman gatot, timul, paham ya? Atau yang semisalnya makanan-makanan tradisional enak rasanya? Enak karena sehat. Paham ya? Karena sehat tadi itu perlu diperhatikan baik-baik. Nah, kenikmatan yang sangat luar biasa. Berikutnya wa annal faraja ma'al garb dan bahwasanya pertolongan atau na barakallahu fikum nah kemenangan itu bersamaan diiringi sebelumnya dengan kegentingan atau kesusahan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang itu awal mulai genting, susah, kemudian berdoa, akhirnya diberikan apa? Diberikan kemenangan dan juga kemudahan. Itu maksudnya. Na'am barakallahu fikum. Wa anna ma'al usri yusra dan bahwasannya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Orang awal mulanya apa? Sulit. Tapi kalau dia sabar di dalam kesulitan tersebut, dengan seizin Allah taala dan dia berusaha serta berjuang insyaallah kemudian di balik itu semuanya. Hingga antum sering mendengarkan apa? permisalan-permisalan di dalam bahasa Indonesia. Berakit-rakit ke hulu apa? Berenang-renang ke tepian. Orang itu bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Maksudnya bagaimana? Yang dipanen itu setelah dia awal mulanya capek, sakit, sulit. Tapi setelah hafal bagaimana contohnya? Antum ketika menghafal bagaimana rasanya? kadang pusing, capek, sulit. Tapi setelah hafal bagaimana? Bisa kita bersenang-senang. Paham ya? Tinggal murojaah, mengulang kembali. Intinya lebih mudah daripada ketika sebelum hafal. Ya kan? Ya enggak? Nah, ketika antum sebelum hafal dengan setelah hafal mudah mana? Setelah hafal, tinggal diulang-ulang saja. Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Ini permisalan yang bisa dikatakan apa? Permisalan yang bisa dikatakan ada dalilnya dalam as-sunnah al-qasda al-qasda tablughu. Artinya apa? berlahan-lahanlah niscaya engkau akan sampai. Orang itu kalau misalkan menyeberangi sungai atau menyeberangi intinya sungai yang agak panjang dengan perahu yang masih ada apa namanya itu? Hah? Dayungnya itu ya. Nah, itu pelan-pelan dikit. Paham ya? Nanti kalau sudah sampai ke tepian senang dia. Paham maksudnya ya? Maksudnya ketika awal mula antum ingin menyeberangi nah barakallahu fikum ilmu-ilmu Al-Qur'an Sunnah dengan ilmu alat yang antum pelajari mungkin ilmu usul, ilmu mustalah, ilmu bahasa Arab atau ilmu yang lainnya kelihatannya berat kelihatannya. Tapi sudah ketika sudah antum miliki, sudah menguasai ilmu alat tadi, insyaallah apa? kesenangan di balik itu. Nah, karena sebagai contoh saja ilmu bahasa Arab itu dipermisalkan seperti orang yang membuka apa? istana yang terbuat pintunya dari besi. Tanya. Jadi ketika antum buka ini berat sekali. Tapi kalau antum sudah masuk ke dalam istana bagaimana rasanya? Paham ya? Senang, pengen terus. Seperti ilmu nahmu, antum lihatnya awalnya ngeri. Wah, ini ngeri nih. Dikit-dikit fa'il maf'ul eh, maf'ul mutlak tamyiz, nah, pusing kepala. Tapi udah masuk. Kalau udah masuk, udah belajar, pengennya terus. Paham ya? Ingin mengetahui apa sih maf'ul, apa sih fa'il, apa sih maf'ul mutlak, apa itu hal, apa itu tamyiz. Karena apa? Nikmat tadi itu, nikmatnya al-ilm. Setelah kita awal mulanya, na barakallahu fikum Nah, mungkin kesusahan, kesulitan, tapi ingat, yang namanya kesulitan, kesusahan itu kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan anggaplah sesuatu yang sulit itu apa? Mudah sampai kita bisa meraih cita-cita tersebut. Di sana ada semacam pantun atau puisi yang sangat indah, bagus sekali maknanya. Apa itu? La hilana Hah? Saya atau la astahilanna Eh, istashala ya. La astahilanna sa'da aw udrikal muna, faman qadatil amanu ila Artinya apa? Naam sungguh aku akan menganggap sesuatu yang sulit itu mudah. Paham ya? Sampai aku bisa meraih cita-citaku. Dan yang namanya cita-cita, angan-angan itu tidak akan bisa diraih kecuali orang yang sabar. Jadi orang mencari ilmu itu sabar. Setahun dua tahun itu belum ada apa-apanya, apalagi cuma dua bulan. Paham ya? Nah barakallahu fikum setahun dua tahun belum ada apa-apanya. Nah barakallahu fikum. Jadi yang namanya mencari ilmu itu bagaimana barakallahu fikum sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Sebagaimana Imam Ahmad suatu ketika pernah ditanya mengenai sampai kapan kita mencari ilmu kata Imam Ahmad minal mahbarah ilal makbarah. Mulai tinta yang dialirkan sampai ke liang lahat. Meninggal dunia sudah selesai urusan. Tapi kalau belum meninggal dunia terus ilmu kita cari. Ketika antum belajar, ketika antum mengajar, ilmu itu masih kita teliti, kita baca, kita belajar terus. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu jangan ngandalkan waktu. Wah, nanti kalau anak sudah lulus, sudah dapat gelar ini, sudah selesai, pulang misalkan. Enggak akan dapat gelar antum belajar di sini. Gelar apa coba bayangkan? Nah, mau ngandalkan gelar apa coba? Mau MSc? Tak kasih sekarang kita. Paham ya kalau mau minta gelar seperti itu. Mau gelar LC besok pun tak kasih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Enggak perlu gelar-gelaran. Antum belajar tuh lillah karena Allah taala Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Paham ya? Jangan terputus gara-gara sudah dapat gelar kemudian santai-santai tidak. Ilmu itu luas. Ilmu itu bagaikan apa? Bagaikan lautan yang sangat luas sekali. Oleh karena itu ambillah ilmu yang paling bermanfaatnya. Pantunnya. Naam. Ma hawal ilma jami'an ahadun la walau marasahu alfasana innamal ilmu ka bahrin zakhirin fattakhidhu min kulli syai'in ahsana artinya apa tidak akan ada seorang pun yang bisa meraih semua ilmu. Ilmu itu luas sekali. Ada ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu usul, ilmu mustalah, ilmu faraid, eh, ilmu-ilmu yang lainnya masih luas sekali, banyak sekali. Tidak akan bisa meraih walaupun duduknya berapa tahun tadi? Seribu tahun bayangkan. Umur kita berapa? 60 sampai 70 kurang lebihnya. Nah, ini walaupun dulu 1000 tahun pun nggak bisa menyerahi semua ilmu. Akhirnya apa? Barakallahu fikum. Fattakhidhu min kulli shay'in asanah. Ambillah dari ilmu-ilmu yang ada itu ilmu yang paling bagusnya, ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu adab dan akhlak yang benar, manhaj yang sahih, paham ya? Manhaj yang lurus. Itu penting sekali. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Ikhwani fi din azza wa jalla. Jadi hadisnya ini hadis yang sangat Bagus sekali, enggak panjang, enggak pendek, jadi upayakan dihafal. Upayakan dihafal. Kalau misalkan enggak bisa langsung full semuanya separuh dulu enggak masalah. Nah, besok disetorkan ya kalau sudah datang saatnya. Yang jelas hadis ini pendek, hadis yang ke-19 ini ya. Na'am barakallahu fikum. Kita langsung saja membaca syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan biar semakin kuat bagaimana mengenal sosok sahabat yang mulia. Usia masih muda sudah menjadi imam, bayangkan usia masih muda, Abdullah bin Abbas. Saat itu usianya beliau sudah menjadi mufti, mufassir sahabat, kurang lebihnya 15 tahun, 14 15 tahun sudah menjadi mufti bayangkan, menjadi mufassir. Nah, oleh karena itu sudah kita lewati bahwasanya apa? Yang namanya al-alim nam la yu'raf bil umur. Seorang yang berilmu itu nggak dikenal dengan umurnya, paham ya? Tapi ilmu yang dia miliki. Bayangkan Abdullah bin Abbas usianya 15 tahun, sudah menjadi mufassir sahabat, ahli tafsirnya para sahabat, turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran, maksudnya penafsir Al-Quran. Masya Allah. Nah, kita lihat bagaimana sebab asal usulnya diberkahi ilmu beliau. Allah Syekh Saleh Al Fauzan, hafizahullah taala, hadal hadithu an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ibni ammin Nabi sallallahu anak pamannya Rasulullah sallallahu Kok bisa? Kok bisa anak pamannya Rasulullah? Eh, Abdullah bin Abbas. Karena Abbas itu siapa? Abbas apanya? Pamannya. Abbas bin Abdul Muthalib kakeknya lagi. Paham ya? Abdul Muthalibnya kan itu. Nah, barakallahu fikum naywa. Ya. Jadi anak pamannya Rasulullah SAW maka kana Nabi SAW wasallam dan sungguh dahulu Rasulullah SAW mendoakan untuknya ini. Doanya Rasulullah Masya Allah. Wa yakul. ini dihafal ini ya. Doa ini sering muncul ini. Nah, ya, sering muncul di dalam kajian-kajian atau di dalam na barakallahu fikum muhadarah muhadarah wa yaqul Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil ya Allah pahamkanlah faqihkanlah Abdullah bin Abbas dalam agama ini dan ajarilah ilmu ta'wil ta'wil maksudnya apa tafsir kata beliau yakni at-tafsir apa maksudnya ya? Nah, dengan doa ini, dengan seizin Allah taala Allah taala kabulkan. Bayangkan, Abdullah Abbas di usia yang masih muda sudah menjadi mufassir sahabat. Enggak masalah. Jadi antum jangan merasa gengsi, wah, anak enggak mau belajar dengan anak-anak muda, usia anak lebih tua kok masa belajar sama anak muda. Itu termasuk perkara yang tidak diperkenankan. Enggak perlu antum gengsi, sombong. Hatta walaupun muda kalau ilmu yang dia miliki adalah ilmu yang nah bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah dan bermanfaat ambil ahlu sunnah wal jamaah. Nah barakallahu fikum. Seperti itu jangan wahana nggak enggak mau ngambil ilmu kecuali dari orang yang lebih tua daripada anak. Ini kesombongan barakallahu fikum. Abdullah bin Abbas bayangkan, saat itu ketika para sahabat berkumpul, mereka menafsirkan firman Allah taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afada fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Para sahabat Waktu itu berkumpul, di situ ada Umar Khattab, ada yang lainnya, lebih tua daripada Abdullah Abbas, lebih tua daripada siapa? Abdullah bin Abbas, tapi mereka enggak gengsi. Mereka semuanya mengatakan, jangan-jangan ini Fatu Makkah, jangan-jangan ini Fatu Nah, barakallahu fikum ini dan itu. Paham ya? Mereka berbincang-bincang akhirnya, "Hat, datangkanlah Abdullah Abbas." Bayangkan itu. Mereka kibar sahabat, para pembesar para sahabat, bisa dikatakan usianya lebih tua, tapi suruh datangkan Abdullah bin Abbas karena mereka tahu ilmunya. Paham ya? Mengetahui bahasanya Abdullah Ibn Abbas mufassirus sahabat. Ahli tafsirnya para sahabat. Bayangkan, enggak gengsi mereka. Akhirnya Abdullah Ibn Abbas datang dan menyebutkan bahwasanya ayat tersebut mengenai apa? Ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Detik-detik meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu menunjukkan bahwasanya apa? Al-ilmu al-alimu la yu'raf. Na'am barakallahu fikum bil umr bahwasanya seorang alim itu tidak dikenal dengan umurnya. Paham maksudnya ya? Kalau ada orang umurnya sudah tua, kemudian nah barakallahu fikum dia tidak punya ilmu atau ilmu sedikit, ya kita katakan sebagaimana yang lainnya. Paham ya? Bukan karena dia tua kemudian katakan ini alim, enggak bisa. Paham ya? Karena apa? Karena kaidahnya sudah kita lewati. Al-alimu alimun wa in kana Al-alimu alimun wa in kana Nah, nah wa in kana sigharan fis sin wal zahilu jahilun wa in kana kibaran fis sin. Paham ya? Orang yang berilmu itu dikatakan berilmu walaupun usianya muda. Jadi antum jangan gengsi ya barakallahu fikum. Misalkan antum lebih berilmu misalkan, anak ngambil dari ilmu dari antum enggak masalah. Enggak ada istilahnya gengsi-gengsian enggak ada. Kemudian sebaliknya, wal jahilu jahilun wa in kana kibaran sin. Orang bodoh itu tetap bodoh walaupun usianya tua. Walaupun usianya apa? Tua. Ini untuk apa? untuk menghindarkan yang namanya kiber. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Ingat-ingat. Kesombongan itu adalah apa? Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hati-hati. Jangan sampai terpetik di benak kita sombong, angkuh, gengsi atau yang semisalnya. Ambil ilmu dari ahli sunnah wal jamaah. Paham ya? Ingat-ingat. Walaupun usianya masih muda, enggak masalah. Nah, kita lihat yakni tafsir wa kana ayatan min ayatillah fil ilm. Dahulu Abdullah bin Abbas merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ilmu. Wa fil fiqh dan juga dalam masalah fikih, bayangkan itu. Doanya Rasulullah SAW. alaihi wasallam. tafsir Al-Qur'an dan juga dalam tafsir Al-Qur'an. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Kenapa demikian? Karena orang semakin paham dalam agama ini berarti apa? Allah taala semakin berikan apa? kebaikan bagi orang tersebut tapi kalau orang nggak pernah paham, nggak mau memahami, wal billah berarti telah ditabut kebaikan dari orang tersebut. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan di dalam kitab Majmu' Fatawa ketika nah menyebutkan hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, nah barakallahu fikum muttafaqun alaih, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Taala kehendaki padanya suatu kebaikan niscaya Allah Taala akan pahamkan dia dalam masalah agama. Apa kata Syekhul Islam? Walazimu dzalik anna man lam Allah fid din lam yurid bihi khaira. Ini ngeri sekali. Berarti keharusannya lawannya barang siapa yang Allah taala tidak pahamkan dia dalam masalah agama, Allah taala tidak inginkan padanya kebaikan. Wallahualam. Hati-hati barakallahu fikum. Jangan sampai kehidupan kita seperti bahaim, seperti binatang ternak, malamnya tidur, siangnya main-main, jangan. Manfaatkan waktu semaksimal mungkin barakallahu fikum. Karena kita hidup dunia hanya berapa kali? Sekali saja. Satu kali saja barakallahu fikum. Hidup dunia hanya sekali saja. Nah, ya. Oleh karena itu hati-hati. Jangan sampai ambisi kita cuman dunia kemudian agama disingkirkan, dibelakangkan jangan. Tempuh baik-baik akhirat, tempuh baik-baik agama, dunia akan mengiringi. Antum kemana saja dunia ngikutin, ya enggak? Ya enggak? Tapi kalau antum ikuti dunia belum tentu akhirat ikut. Itu kaidah yang paling sangat penting ya. Jangan sampai tertukar atau terbalik. Allahul musta'an. Pantunnya apa mengenai jangan sampai kehidupannya seperti bahaim. Kami luka? Naam, hati-hati. Idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu, mautuka khairun min hayatika daimu. Naharuka la'ibun lailuka naimu, misluka fid dunya ta'ishul bahaimu. Artinya apa? Kalau kamu tidak mau baca, enggak mau memahami Al-Qur'an dan Sunnah, enggak mau memahami agama yang benar, maka matimu lebih baik daripada hidupmu. Bayangkan itu. Pantun yang bisa dikatakan menyentuh dan menyayat hati orang-orang yang tidak mau belajar. Paham ya? Artinya apa? Kalau enggak mau memahami agama, enggak mau baca juga, paham ya? Matimu lebih baik daripada hidupmu. Kenapa? Naharuka laibun, lailuka naimu. Siangnya main-main, malamnya tidur. Paham ya? Famisluka fid dunya ta'isul bahaimu. Permisalan di dunia itu bagaikan hidupnya binatang ternak. Antum saksikan binatang ternak bagaimana? main sana, main sini, paham ya? Atau tidur, tidur, paham ya? Hati-hati barakallahu fikum, sisakan waktunya, walaupun setengah jam, walaupun sesaat duduk di majelis ilmu, majelis Al-Qur'an dan As-Sunnah, tenang hati, tentram jiwanya, insyaallah biidznillah subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Hatta luqiba turjumanil Qur'an wa habril ummah hingga Abdullah bin Abbas digelari dengan apa? Turjumanil Qur'an, penerjemah Al-Qur'an. Maksudnya penafsir Al-Qur'an, Wahabril habril ummah, wa habr. Eh, ahlul ilmnya umat ini. Paham ya? Ahlul ilmnya umat ini. Nah, barakallahu fikum Abdullah bin Abbas. Paham ya? Nah, barakallahu fikum hingga beliau pun termasuk apa? Termasuk sahabat yang mulia yang paling banyak periwayatan hadisnya. Sebutkan pantunnya siapa saja? Ahsan. Al-muqsiruna fi riwayatil athar Abu Hurayata ya li Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabiyi Tujuh. Tujuh orang termasuk sahabat-sahabat yang paling banyak periwayatannya. Al-muqsiruna fi riwayatil athar dari kalangan sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya Abu Hurairah, Yalih ibn Umar, setelahnya Abdullah ibn Umar, wa Anasun, kemudian Asim Malik wal Habru Abdul Abbas Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri wa Jabirun Jabir bin Abdullah wa zaudatun Nabi Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Mohon insyaallah ya. Nah, pantun tersebut kalau bisa dihafal dihafal. Mudah, simple, padat, pendek, tapi kita tahu siapa sahabat-sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Abdullah bin Abbas termasuk. Masya Sahabiyun jalil. Wa kana tiflan saghiran fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dahulu beliau adalah anak kecil bayangkan anak kecil di zaman Rasulullah SAW tuwfiyar Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa lam yablughul hulum masyaallah Rasulullah meninggal dunia dalam keadaan Abdullah bin Abbas belum dewasa bayangkan nah wa ma'a hadza a'tahu Allah hadzal ilmal bersamaan dengan ini perhatikan baik-baik ini ya motivasi ini ya usianya belum dewasa pun Allah Ta'ala sudah berikan kepadanya ilmu yang sangat banyak Abdullah bin Abbas jadi ingat-ingat ya, na barakallahu fikum wa hadzal fahm al-'azim dan juga diberikan pemahaman yang agung bi barakati da'watir Rasul sallallahu alaihi dengan barakat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah taala karena kalau kita enggak berdoa, enggak minta pertolongan siapa yang akan menolong kita coba bayangkan. Adapun cuma bermodalkan semangat, bermodalkan usaha keras tanpa minta pertolongan kepada Allah taala kurang atau tidak? Kurang. Rasulullah mengatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ingat-ingat wasta'in billah wala ta'jiz. Artinya apa? Semangatlah engkau pada semua perkara yang bisa memberikan manfaat kepadamu dan minta tolonglah kepada Allah. Ini penting sekali. Allahumma a'inna ya rabbal alamin. Contohnya gitu. Ya Allah, tolonglah kami wahai Rabb semesta alam. Minta pertolongan kepada Allah taala. Paham ya? Nah barakallahu fikum wala ta'jiz dan jangan putus asa. Tiga perkara ini harus ada. Orang kalau belajar nggak semangat, nggak akan dapat dia. Kemudian nggak minta pertolongan, belum tentu dia dapat juga. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau belajar mudah putus asa ini, nomor tiga ini. Mudah putus asa, wah ana udah belajar bertahun-tahun sejak zaman laskar jihad. ya. Sehingga saat ini masih belajar terus, tapi kok nggak tahu ya mana la Allah, Ya salah sendiri kok nyalahkan kita. Ya, salah sendiri. Kalau dia belajar fokus, serius, paham ya? Menekuni rajin, semangat, minta pertolongan Allah taala insyaallah bisa. Makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Karena anak pernah jumpai ini. Paham ya? Jangan ngandalkan sudah lamanya belajar jangan ngandalkan itu. Sudah belajar lama Pak, sudah lama anu, sudah sejak awal-awal dakwah salafiyah di Indonesia. Sejak kapan? Sejak zaman laskar jihad katanya. masyaallah Allah, Allah mabarik ya. Apa makna la ilaha illallah Pak? Wah, yang ini yang anak belum tahu katanya. Dikasih tahu Dipelajari yang serius. Paham ya? Kalau cuma ngandalkan lama atau kan tidak lama itu kurang tepat. Maksudnya ya, andalkan yang dipelajari serius, ditekuni, di, kemudian dihafalkan. Karena apa? Karena yang namanya Al-Qur'an sunnah itu modalnya ya dihafal tadi itu. Eh, Man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang hafal hadis, hafal dalil akan kuat argumennya. Orang-orang itu kalau hadisnya dihafal, kemudian Al-Qur'an dihafal, argumen eh, hujahnya kuat. Maksudnya ya. Tapi kalau nggak menghafal Al-Qur'an, nggak menghafal As-Sunnah cuma mengandalkan internet itu kurang tepat. Internet itu hanya apa? Sarana. Hanya, hanya fasilitas yang membantu, bukan fokusnya ujung-ujungnya ke situ bukan. Tapi Al-Qur'an Sunnah. Kenapa kok harus dihafal barakallahu fikum? Antum misalkan suatu ketika, contoh saja biar sebagai motivasi ya. Suatu ketika antum sudah belajar lama, dibutuhkan oleh masyarakat untuk berdakwah, menyampaikan Al-Qur'an Sunnah. Kalau antum enggak punya hafalan bagaimana? Tolong sampaikan sedikit nasihat, Pak. Wah, ana hari ini lagi nggak bawa HP, Pak. Kok arahnya ke HP? Ngapain urusannya dengan HP? Nah, internetnya di situ. Nah, ini hati-hati. Kalau seperti ini sudah keconangan sudah. Paham ya? Tapi hafalkan Al-Qur'an, hafalkan As-Sunnah sehingga kapan saja dibutuhkan bismillah langsung gitu ya. Ambarakallahu fikum karena hafalan penting. Hafalan penting sekali ya. Hafalan penting sekali. Jangan sampai kita cuma mengandalkan nah kalau fikum yang ada. Karena zaman sekarang mereka itu modelnya bermudah-mudahan yang anak yang pengen yang instan, paling instan kan Instan. Dibuka, dituang atau diaduk jadi. Paham ya? Bukan seperti itu. Harus kembali baga bagaimana sejarahnya para salaf dahulu dalam mencari ilmu. Benar, susah. Nah kalau fikum pahit rasanya, namun akibat dibalik itu semuanya adalah rasanya manis dan lebih manis daripada madu. Ikhwani fillah azza wa jazakumullah. Qala sallallahu alaihi ya ghulam, wahai seorang anak, ingat-ingat ya ini maksudnya Abdul bin Abbas. Al-ghulamu huwa shaghir. Ghulam itu anak kecil. Ghulam itu anak kecil tapi laki-laki. Tapi kalau anak kecil tapi perempuan jariah biasanya. Paham ya? Jariah ini memiliki dua makna. Jariah anak kecil perempuan atau budak wanita. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum. Wa hadza fihi dalilun 'ala al-inayah bis masyaallah. Di sini ada pendalilan bahwasanya pedulinya, perhatian penuhnya Rasulullah dengan anak-anak kecil, bayangkan. Rasulullah se bisa dikatakan pemimpin saat itu, ya enggak? Nah, barakallahu fikum nabi enggak sembarangan, tapi peduli dengan anak kecil. Nah, oleh karena itu kita barakallahu fikum ketika berdakwah jangan cuma mengandalkan yang besar-besar saja, anak kecil disepelekan jangan. Anak kecil ditanyai apa tauhid, Allah taala di mana misalkan, dijelaskan kepada dia semampunya sesuai dengan kadar kemampuannya. Mahu salah ya? Ini Rasulullah bayangkan ini. Wa hadza dalilun 'ala al-inayah bis Di sini ada pendalilan bahwasanya apa? Nam pedulinya Rasulullah terhadap anak-anak kecil. Wa tawjihihim dan juga Rasulullah mengarahkan mereka. Inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa faedah kalimatin yakni yasirah. Yang namanya kalimat itu apa? Beberapa kata yang sangat sedikit dan ringkas. Tapi faedahnya besar. Karena Rasulullah itu apa? Ucapannya dikenal dengan apa? Jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Ucapannya pendek, singkat, padat tapi maknanya luas. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masyaallah. Lakinnaha kalimatun jawami' ya kan? Akan tetapi kalimat-kalimat yang pendek dan ringkas tersebut adalah kalimat-kalimat yang jawami', kalimat yang mencakup kalimat yang luas li'anna kalimat rasul sallallahu alaihi wasallam laisat ka kalimati ghairihi ini perhatikan baik-baik ini ya dikarenakan ucapan-ucapan rasul atau kalimat-kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti kalimat-kalimat yang lainnya mahum ya dikenal dengan apa tadi eh dikenal dengan apa tadi jawami'ul kalim ucapan-ucapan Rasulullah dikenal dengan jawami'ul kalim ini diingat-ingat ya Zawami'ul kalim itu bagaimana? Kalimatnya ringkas, padat, simple tapi maknanya luas. Paham ya? Nah, barakallahu fikum dan sudah kita lewati contohnya berkali-kali. Naam. Kita lihat di sini. Wa hadza fihi anal ilma yu'khadhu syai'an bersyai'an. Sahih. Di sini juga ada pendalilan ilmu itu diambil sedikit demi sedikit. Paham ya? Karena apa? Karena kalau antum ambil ilmu secara langsung, bisa walaupun antum bisa pusing kepala biasanya. Oleh karena itu, Abu Khattab Naam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, ya kan? Nah, barakallahu fihi rahmatullahi di dinukilkan dalam kitab Tahdhibul Kamal, beliau mengatakan man akhadha man talaba al-ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Man talaba al-ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang mengambil ilmu secara banyak langsung akan hilang semuanya juga. Dalam sehari atau mengambil usul, mustalah, fikih, kemudian nahwu, sharaf, hafalan Al-Qur'an, hafalan hadis, Paham ya Semuanya itu borong biar dalam sepekan selesai katanya. Ya selesai benar selesai tapi selesai semuanya. Gak ada yang nyangkut sama sekali. Gak ada yang bekas itu hati-hati. Paham ya? Kata beliau innama kunna natlubul hadith Na'am barakallahu ba'in inna makuna kunna natlubul ilma hadisan atau hadithain Dahulu kami kata beliau mencari hadis, mencari ilmu dalam sehari cuma satu hadis atau dua hadis. Bayangkan. Menunjukkan bahasanya ilmu itu sedikit demi sedikit. Syai'an fa syai'an. Paham ya? Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Ada yang dikenal dengan tahapan-tahapan. Sebagaimana antum mau naik atap ke atas misalkan ya, di naik ke atap misalkan, pakai tangga, itu ada anak tangga atau enggak? Antum pertama kali melangkah langsung anak tangga nomor 5 atau dari bawah dulu? Dari bawah, sedikit demi sedikit sampai atas gitu loh. Paham ya? Coba kalau antum melangkah ke 5 gitu. Mungkin sebagian orang bisa bisa capek. Paham ya? Dan belum tentu sampai, jatuh ke bawah misalkan. Paham ya? Dinukilkan kisah yang sangat bersejarah dan juga sangat mulia. Nah, barakallahu fikum kisahnya nam salah seorang nah barakallahu fikum ahli lughah atau bisa dikatakan termasuk nam para ulama terdahulu itu saat itu dia belajar posisinya tidak masuk-masuk pelajaran yang dia pelajari. Maksudnya itu sangat sulit dia memahaminya. Akhirnya dia melihat enam sosok batu yang sangat keras. Tapi batu itu ternyata setiap hari dihantam tetesan air. Paham ya? Setetes, setetes, setetes. Lama-lama batu tadi lubang, bayangkan itu. Di lubang ini apa tadi? Tetesan air sedikit demi sedikit, bayangkan itu. Menunjukkan sekeras apapun, sesulit apapun antum memahami kalau sedikit demi sedikit insyaallah taala paham. Paham ya? Karena yang namanya pemahaman tuh orang berbeda-beda ya. Orang berbeda-beda pemahamannya, namun yang namanya Nah barakallahu fikum karunia Allah Ta'ala tentunya Allah Ta'ala yang menghendakinya. Cuman ada usaha gitu ya, ada upaya. Ada kisah yang lain. Seperti yang sudah dikisahkan nah barakallahu fikum dalam kitab-kitab eh, sejarah mengenai perjuangan para ulama terdahulu dalam mencari ilmu, apa? Seekor semut ya kemarin ya. Seekor semut membawa makanan, dia ingin menuju ke tempat yang tinggi. Dia naik kemudian setiap apa? Setiap saat belum sampai pun jatuh lagi dia. Sampai akhirnya berusaha naik naik dan berhasil sampai di atas. Menunjukkan bahwasanya bahwasanya apa? Seberat apapun ataukah antum susah dalam menghafal atau susah dalam memahami kalau bersabar sedikit demi sedikit insya Allah taala bisa. Lah antum buktinya sekarang bagaimana? Dulu ketika awal kali belum menghafal arba'in nawawiyah misalkan, antum hafal enggak? Sebagian mungkin belum pernah hafal, sebagian pernah menghafal, cuman kan enggak mungkin tiba-tiba langsung hafal 15 gitu. Eh? Hafalnya satu dulu, dua, tiga, empat, bertahap. Nah, barakallahu fikum. Antum di sini walaupun belum dua bulan, sudah dapat tiga hadis lumayan kan? Lumayan enggak jual supermarket itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum maksudnya bagaimana? Maksudnya bersyukur barakallahu fikum sedikit demi sedikit, tapi insyaallah dengan seizin Allah taala kalau dia bersabar Nah, dia akan mendapatkannya ini. Wa hadza fihi anal ilma yu'khadhu syai'an fa syai'an. Di dalam hadis ini ada pendalilan bahwasanya ilmu diambil sedikit demi sedikit. Yu'khadhu kalimatun yasiratan awwal syai'in. Diambil kata-kata yang sangat ringkas pertama kali dia belajar. Sumayanmu kemudian tumbuh wa kemudian apa nam bertambah ilmu tersebut Iya enggak orang kalau mau nah enggak mungkin orang dilahirkan langsung berilmu paham ya orang butuh tahapan barakallahu fikum antum misalnya dilahir di dunia langsung berilmu enggak mungkin para aimah terdahulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Imam Ahmad bin Hambal atau yang sebelumnya Muhammad bin Sirin rahmatullah alaih atau para hafaz atau para ulama terdahulu itu mereka enggak dilahirkan langsung berilmu gitu nyari ilmu dulu paham ya Nah, jangan dibayangkan wah mereka masya Allah berilmu dan semisalnya. Mereka berjuang dalam mencari ilmu, berkorban para fikum. Naam. Oleh karena itu apa barakallahu fikum? Orang-orang yang berilmu, dia akan mengetahui kadarnya orang-orang yang bodoh. Tapi orang-orang yang bodoh dia tidak mengetahui kadarnya orang yang berilmu. Kenapa demikian? Karena orang yang bodoh tersebut belum pernah menjadi orang yang berilmu. Tapi orang yang berilmu dulu pernah bodoh dia. Paham ya? Ungkapannya siapa kemarin? Ingat enggak antum? Antum ingat enggak? Antum ingat? Ingat enggak? Antum ingat? Siapa? Abdullah? Abdullah bin Mu'taz. Abdullah bin Mu'taz rahimahullah taala lafadznya ingat? Lewat? Naam. Eh, ungkapannya yang semakna barakallahu fikum disebutkan dalam kitab eh, dinukilkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih dan juga kitab yang lainnya, ada Dunya wad juga disebutkan juga. Kata beliau, "Al-'alimu ya'riful jahil li'annahu kana jahilan." Orang yang berilmu tahu kadarnya orang yang bodoh. Karena dulu pernah menjadi orang bodoh. Wal jahilu la ya'riful 'alim li'annahu lam yakun li'annahu kana li'annahu lam yakun 'aliman. Artinya apa? dikarenakan dia belum pernah menjadi orang berilmu. Oleh karena itu ikhwan fiddin azza wa jalla nah butuh bertahap, butuh perjuangan. Kata beliau, "Tsumma yanmu Kemudian tumbuh dan bertambah. "Walaisa yu'khadul ilmu duf'atan wahidatan." Dan tidaklah ilmu itu diambil dalam waktu sekaligus. Sekali datang langsung dapat ilmu semuanya itu enggak mungkin. Harus bertahap. Sehari, dua hari, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Terus, kami ya belajar ilmu sampai kita meninggal dunia. Itu batasan terakhir sudah, sampai meninggal dunia. Karena apa? Karena ilmu ini barakallahu fikum hafizakumullah, kalau kita tidak mencarinya, tidak kokoh, tidak sabar di dalamnya tentunya tidak akan mendapatkannya karena kunci keberhasilan, kunci Seseorang mendapatkan ilmu adalah apa? as sabr wal yakin sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Naam wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun dan kami jadikan mereka para a'immah para pemimpin para panutan dalam agama para ulama manakala mereka apa manakala mereka mau sabar dan yakin terhadap ayat-ayat kami sabar dan yakin. as sabr wal yakin tunalu imamatu fid Dengan sebab kesabaran dan keyakinan, keimaman dalam masalah agama akan bisa diraih. Oleh karena itu jangan sampai kita malas-malasan dalam belajar, upayakan senantiasa semangat, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mudah putus asa. Sallallahu alaihi wasallam wa afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin.